Belajar dari ibundanya Said Ahmad Al-Badawi. Dikisahkan ibundanya Said Ahmad Al-Badawi adalah seorang wali besar, seorang syarifah yang mulia punya anak Said Ahmad Al-Badawi. Said Ahmad Al-Badawi setelah menjadi seorang alim, pengen cerita ke ibundanya, kalau saya sudah menjadi orang alim ibunda, saya sudah menjadi orang besar ibu, ibunya berkata, kamu jadi orang besar nak? Iya ibu, kenapa? yang kamu inginkan sudah aku dapat. Aku mempelajari ilmu ini, aku dapat ilmu. Jadi marja saat itu. Jadi tepatnya orang bertanya saat itu. Tiba-tiba sang ibunda bertanya, apakah kamu sudah ketemu Rasulullah? Ibu, Rasulullah sudah meninggal lama, bagaimana aku bisa ketemu Rasulullah? Karena ya Imam Ahmad itu orang akhir zaman, akhirin. Bagaimana Rasulullah sudah meninggal, bagaimana aku bisa ketemu Rasulullah? Ahmad, Selama ini apakah kamu tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi Ahmad? Tidak ada sunnah Nabi yang aku baca kecuali aku berusaha untuk mengamalkan wahai ibu. Lalu bagaimana kok kamu tidak bisa ketemu Rasulullah? <clears throat> Ya aku mengamalkan, aku tidak amalkan. Apakah maksud ibu bagaimana? Sekarang Ahmad Al-Badawi. Mulai detik ini, kamu jangan mengamalkan satu sunnah Nabi kecuali saat itu kau lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad ya yang ringan saja mulai makan dengan tangan kanan kita kita ingat Rasulullah kalau yang makan pakai tangan kiri ingat tidak <laughs> yang makan dengan tangan kanan saja kadang lupa jangankan kok ingat Nabi lupa sunnah juga bisa sekarang pertanyaannya saja sederhana tadi pagi kita ke sudah ngerti bahasa bahasanya sunnah Nabi kalau masuk WC adalah kaki kiri dulu sekarang pertanyaannya bapak-bapak tadi pagi kalau masuk WC kaki kanan dulu atau kiri dulu saya jawab, letaknya tak jawabannya tak tambah. Kanan dulu, kiri dulu atau gak ingat? Banyak tak ingat ya karena karena sering-sering buru-buru nih. Kita perlu namanya khusuk. Seperti Ibu dan saya Ahmad tadi, biasakan khusuk. Jadi dari yang sederhana, mulai makan, ingat. Makan, ingat Nabi SAW, gimana cara makannya. Itu berangkat dari yang sepele, nanti akan berkembang. Kenapa? Kekaguman. Kalau orang kagum, penasaran. Kalau penasaran, pengen, Masya Allah, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu. Jadi boleh dari makan, masuk masjid, masjid, seterusnya. Yang seketik. Tapi apa? Di saat kita mengamalkan sunnah Nabi, hendaknya kita berusaha untuk mengingat Rasul SAW. Bahasa kita mengikut Nabi. Bukan hafalan saja. Kan bahasa namanya adalah sunnah hafalan. Ya, pakai tangan kanan, pakai tangan. Tapi makannya masih pakai tangan kiri.